Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala sana Ishaq sana Abu Asim akhbarana Ibnu Zurayt. أخبرنا ابن وهب ابن شهاب أنا بالسلامة أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an <clears throat> wa zada ghairuhu yajharu bihi yang sekarang dibicarakan oleh Syekh bin Ba'as rahimahullah taala yaitu wa zada ghairuhu yajharu bihi Beliau mengatakan dalam halaman yang tadi kita baca halaman 363, wa qala sahibun lahu jaharu bihi. Dan berkata kawan dia, sahibun lahu kawan dia. Kawan bagi dia, kawan dia. Bukan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an tapi Ada tambahan walam yajhar bihi. Maka dikatakan sini waqala sahibun lahu yajharu bihi. Kalimat yajharu bihi ini akan dijelaskan siapa yang mengatakan Berkata saya bin Bas rahimahullah taala wa sayati qariban. Akan datang sebentar lagi. Qariban sebentar lagi. Akan datang sebentar lagi penjelasan tentang sahibun lahu ini. Min tariqi Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari tarik atau jalan periwayatan melalui Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. An Abi Salamah dari Abu Salamah. Filafat dengan lafat ma'adinallahu lisay'in ma'adina li nabiyyin hasanis sauti bil Qur'an. Allah tidak mengizinkan kepada sesuatu apa yang telah Allah izinkan bagi seorang nabi yang bersuara bagus dengan bacaan Al-Qur'an. Yang bersuara ba bagus, hasanis saut bersuara ba bagus bil Qur'an dengan Al-Qur'an. Ya jaharubihi mengeraskan bacaannya. Ini bil Quran. Ya jahar maknanya apa? Mengeraskan. Faistafadu minhu maka diambil dari torik ini. Toriknya Muhammad bin Ibrahim diambil dari torik ini. Annal ghoir Al-mubhama. Siapa gari mubham di sini? Wazada ghairuhu. Wazada ghairuhu. Ghairuhu ini mubham kenapa? Karena yang selain dia menambah. Selain dia, dia siapa? Kalimat selain ini siapa? Itu namanya dikatakan ghair al-mubham. Ghair yang tidak jelas. Orang lain yang mubham yang tidak jelas diambil faedah bahwasanya yang lain yang menambah dengan kalimat ya jaharubihi orang yang nggak jelas siapa yang menambah yang tertera dalam hadis yang dalam bab ini bahwasanya yang dikatakan goir yang mubham tadi bahwa sahib al mubham kawan yang dikatakan mubham fi riwayati Ukail dalam riwayatnya Ukail huwa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dia orangnya itulah yang dikatakan wazada ghairu wal hadis wahidun sedangkan hadis ini adalah satu hadis ini pada hakikatnya cuma satu illa melainkan sebagian mereka ini sebagian para rawi meriwayatkan dengan lafaz ma'adinallahu. Sebagian yang lain meriwayatkan dengan lafaz laisa minna. Apa? Hmm. Apa? Jadinya jangan digigit. Hilang nanti kamu punya gigi, biar jari. <clears throat> Sebagian mereka meriwayatkan dengan ma'adina Allah. Sebagian mereka mengatakan laisa minna. Pada hakikatnya hadis ini adalah satu. Ya kan? Cuma lafadznya sebagian rawi membawakan dengan lafadz yang lain. <clears throat> lafadz yang lain ini selama bisa digabungkan dengan lafadz yang sebelumnya enggak masalah. Selama tidak pertentangan yang pertentangan tadi menjadikan cedera. Sehingga mungkin bisa dikatakan goncang dan semisalnya. Taib. Qala rahimahullah ta'ala wa ishaq saykhuhu. Damirhu kembali kepada siapa? Eski. Wa ishaq saykhuhu. Man hu? Ha? Nasai. sana ishaq. Tadi kita baca. hatta sana ishaq. Itu dalam nomor hadis. 7527 tengok sana Ishaq. Wa Ishaq saykhuhu Sahih siapa sahihnya? nasai Wa ah, sahihnya ah, Bukhari jazakallahu lahir Dikit-dikit Nasa'i karena seringnya kita bersama Imam Nasa'i sehingga terlalu terbawa dalam ucapan walaupun tidak disengaja. <clears throat> karena seringnya kita dengan Imam Nasa'i sepekan dua kali sama beliau. <clears throat> sama Imam Bukhari juga dua kali. Jadi kadang terbawa. Wa Waisak sehu dan isakin adalah sahnya Al-Imam Bukhari. Fi dalam riwayat ini wa Ibnu Mansur. Ishaq bin Man Mansur maksudnya. Wa qala Al-Hakim Ibnu Nasr. Syekh Syekhnya Imam Bukhari Ishaq bin Nasr. Demikian Al-Hakim menuturkan. Warajah al-awwala Abu Aliyin al-Jayyaniyu. Al-awal siapa? Warajah al-awwala, mana al-awal? Ah, Mas Dedi? Pak Muhsin? Eh, Ibnu Man Mansur. Itu yang pertama. Kalau Ibnu Nasr berarti yang kedua. Ada yang mengatakan syekhnya itu syekh ibnu Mansur, ada yang mengatakan Ibnu Nasr, tapi yang benar yang pertama yaitu Ibnu Mansur. Itu namanya warat Saha al-awwala Abu Aliyin al-Zayyani. Abu Aliyin al-Zayyani menguatkan bahwasanya yang benar Syekh ini adalah Ibnu Mansur bukan Ibnu Nasr. Apa? Hmm? Apa? Ayo. Abu Asim dalam sanad tersebut gurunya Ishaq wa an-Nabil wa wa min suyukhil Bukhari juga termasuk dari masayikhnya Al-Imam Bukhari Abu Asim ini. Waqat aksara anhu bila wasito. Apa man aksara anhu? Siapa failnya aksara? Hah? Abdurrahman, siapa siapa failnya aksara? Ah, Rizki? Ah, ayo. Siapa lagi? Ibrahim. Ayo Mbak. Mbak Ibrahim. Imam? Imam Bukhari. Nah, gitu. Siapanya Mbak Ibrahim benar. Ya kan? Benar, Mbak? Benar. Waktu taksara anhu wa wa min suyukhil Bukhari. Abu Asim ini termasuk dari syekh-syekhnya Imam Bukhari. Waqat aksaro al-Imam Bukhari an Abi Asimin wa huwa nabil bila wasita tanpa wasita tanpa perantara. Di sini pakai perantara siapa? Ishak. Riwayat yang lain, hadatsana Abu Asimin, ya begitu. Kata Imam Bukhari. Apa? Sering sekali Imam Bukhari itu langsung meriwayatkan tanpa perantara. Beliau berkata hadatsana Abu Asimin atau semisalnya. Apa itu? Ah. Wa aqrabu dhalika fi awli hadisin min kitab tauhid. Dan yang paling terdekat dalam masalah ini awal hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab tauhid. Mana kitabnya? Mana kitabnya? Kitab tauhid mana kitabnya? Sertakan apa? Mana kitabnya? Mana kitab tauhid mana? Ini. <laughs> Murid kitabnya ini gitu loh. Ya ini itu kita punya tinggal ini aja gak bilang, nggak bisa bilang. Cari kemana-mana, mana kita punya? Entah mana kita punya. Ini kita punya. Mabum? Artinya dalam kitab ini di awal-awal sering apa, dibawakan hadisnya Abu A. Ah, hadisnya Abu A. Asyik. Dalam kitab buta. Siapa yang ngomong ini? Intah kalamu rahimallah. Siapa nomor ini? Hah? Siapa? Eh? Ibnu Hajar rahimahullah taala. Apa itu. nukilan dari Ibnu Ibnu Hajar. Apa? Nah, Gimana, Mbak Sultan? Baik. soal pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Bas rahimahullah taala. Sebelum penanya bertanya menyampaikan dulu doa. Ahsanallahu ilaik. Ini adabnya seorang tolib. Tanya kepada seorang alim. Yaitu juga gurunya. Sebelum bertanya, menyampaikan doa dulu. Ahsanullah ilik. Semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Nah, kan? Kemudian baru menyampaikan pertanyaannya. Qauluhu Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, "Utiya mizmaron min mazamiri ali Daud." Isi pertanyaannya, mal maksud bil mizmar? Diberi seruling dari seruling-serulingnya keluarganya Daud. Apa mana mizmar? Seruling. Masa Nabi dikasih seruling? Serulingnya itu. Ya, sekarang makna seruling ini kayak apa? Masa Nabi dikasih seruling? Ya, kan? Padahal seruling termasuk apa? Termasuk alatmu? Alat musik bisa dikasih alat musik, seruling. Nah, maka tanyakan, mal maksudu bil mizmar. Apa yang dimaksud dengan seruling, dengan mizmar? Jawabannya beliau bin Bas, yakni saut al hasan suara bagus. Suara yang bagus itulah yang dikatakan mizmar. Mahfum? Suara yang bagus dikatakan miz, mizmar. Gimana? Maksud? Nah itu. Ini yang diinginkan oleh Syekh Bas tentang jawaban dari pertanyaan utia mizmarun diberi seruling min mazamiri dari seruling-serulingnya Alu Dawud. <clears throat> Mizmar adalah shot yang bagus, suara yang bagus. Kanat aswatuhum hasanatan dulu suara mereka adalah bagus. Ka'annahum u'tu aswatan hasanan seakan-akan mereka diberi suara yang bagus. Ini faedah yang perlu diingat, dicatat, jangan dilupakan bahwasanya makna mizmar adalah saut al-hasan, suara yang bagus. Bukan kok seruling yang panjang, lubang-lubang dibikin dari ya, eh, pringapus. Nanti pringapus? Pering bohong. <clears throat> ya, Hapus kan bohong. sih <laughs> Bukan itu. <clears throat> Bukan pering petuk tapi pering pering hapus. <clears throat> tapi perhatikan habis dari hadis yang bernomor 7527. Sekarang kita lanjutkan dalam bab baru. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulun ataahu Allahul Qur'ana Fawa yakumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun yaqulu law utitu misla ma utiya hadha fa'altu kama yaf'alu. Fabayyana Allahu anna qiyamahu bil kitabi wa fi'luhu. Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Seseorang diberi oleh Allah Al-Quran. Maka dia dengan Al-Quran melakukan kiam di malam hari dan di siang hari. Melakukan kiam, melakukan apa? Kiam dengan Al-Quran di siang hari, di malam hari dan di siang hari. Dan laki-laki yang lain berkata, Seandainya aku diberi semisal apa yang diberikan pada si fulan ini, aku akan melakukan sebagaimana dia lakukan. Al-Imam Bukhari menjelaskan dalam hadis ini, fabayyanallahu maka Allah menjelaskan bahwasanya kiamnya lelaki tadi dengan Alkitab yaitu Al-Qur'an adalah perbuatan dia Kiamnya seorang laki-laki dengan Al-Quran itu adalah perbuatannya laki-laki tadi. Apa ini? Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari sebagaimana yang telah lewat dan juga dalam kitab beliau namanya Kholku Af'alil Ibad bahwasanya fi'lul abad makhlukun. Perbuatan hamba adalah makhluk. Bukan sifat Allah tapi makhluk. Nah. Jadi dia ketika mengamalkan Al-Quran tadi itu, amalan dia adalah ma makhluk. Mahfum? Seperti orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya kan? Bacaannya adalah makhluk. Yang dibaca kalamullah. Nah, paham itu? Yang dibaca kalamullah bukan makhluk. Tapi perbuatan dia membaca adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga. Kiamnya seorang laki-laki tadi dengan Al-Quran di malam hari dan di siang hari itu adalah makhluk. Yang dibikin kiam adalah kalam kalamullah. Mahfum itu? Nah, bukan makhluk. Inilah yang diinginkan oleh Imam Bukhari dibedakan antara ya kan, kiroa dengan makruh. Al-Quran, kita katakan Quranun, ini masdar. Kalau yang diinginkan dengannya adalah kiroa, dia makhluk. Kalau Quran yang diinginkan dengannya adalah makruh, maka kalam kalamullah bukan makhluk. Mafum di sini. Demikian juga hadis yang sekarang ini kita baca dalam bab ini. Wa qala wa qala Allah Ta'ala wa min ayatihi dan di antara tanda-tanda keagungan Allah wa min ayatihi dan di antara tanda-tanda keagungan Allah kebesaran Allah khalaqus samawati wal ard. Diciptakannya langit-langit dan bumi. Waktilafu alsinatikum dan berbeda-bedanya lisan-lisan kalian. Walwanikum dan warna-warna kalian. Jadi adanya langit dan bumi. Ya kan? Bermacam-macamnya bahasa kita. Dan bermacam-macam warna kulit kita ini termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah. Bahwasanya Allah berhak untuk diibadahi dan selainnya adalah batil untuk diibadahi. Itu namanya wa min ayatihi. Nah. Rum, surat Rum. Wa qala jalla dzikruhu dan berkata jalla dzikruhu. Jalla ini fi'il madhi, dzikru fa'il. Apa? Yang penyebutannya maha tinggi. Gitu. Yang sangat tinggi penyebutannya. Dan berkata yang maha tinggi penyebutannya. Itu siapa? Allah. Seperti Allahu Ta'ala. Ta'ala dikruhu. Seperti itu. Wa ta'ala dikruhu. Bisa. Apa? Seperti itu. Yang maha tinggi penyebutannya. Wa qala jalla dzikruhu. Sama saja. Itu Allah Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Allah? Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan kerjakanlah kebaikan. Supaya kalian beruntung. Penjelasan dari dua dalil yang dibawakan Imam Bukhari di sini saya bebas mengatakan, Kalau rahmatullah kullu hadha mislu ma taqaddama. Di atas tadi perkataan Nabi dan juga ini firman Allah taala semuanya ini adalah semisal apa yang telah lalu. Apa yang diinginkan? Fahuwa Yana Imam Bukhari yubayyinu annal abdallahu kira'atun walahu qiyamun yakumu bil Qur'an hada fi'luhu. Atau dalil ini menjelaskan sama saja. Yubayyinu dalil ini menjelaskan bahwasanya seorang hamba ia memiliki bacaan. Ia memiliki kiam. Apa kiam? Perbuatan. Dengan melaksanakan kitabullah dibaca dengan salat dan semisalnya maka seorang hamba memiliki bacaan memiliki kiam, memiliki sifat kiam. Dengan kiam ini dia yakumu bil Quran. Ini adalah menunjukkan itu perbuatan dia. atun kiamun, ini perbuatannya hamba tadi. Wa af'alul khair kadalika dan semua perbuatan yang baik demikian fi'luhu kadalika kembali kepada fi'luhu ya, ini juga perbuatan dia semua perbuatan khair bagi hamba ini juga perbuatan dia. Wal qira'atu min fil khair dan juga bacaan Al-Qur'an termasuk perbuatan kebaikan. Qira'atul Qur'ani min fil khair. Bacaan Al-Qur'an termasuk perbuatan khair. Wassalatu min fil khair dan juga salat termasuk perbuatan khair kulluha seluruhnya dinisbatkan mansubatun lil abdi, dinisbatkan kepada hamba. Yaitu apa? Makhluk. Bukan kalamullah. Makhluk, bukan kalamullah. Wal Qur'an huwa kalamullah. Qur'an huwa kalamullah. Qiraatul abdi lil Qur'an makhlukun perbuatan hamba terhadap Al-Quran, bacaannya hamba terhadap Al-Quran, maka dia ma makhluk. Yang dibaca kalamullah, bukan makhluk. Mereka dikatakan Al-Quran wa kalamullah ilaysa min filil abdi. Quran adalah kalamullah bukan dari perbuatan hamba, maknanya bukan makhluk. Innama fi'luhu al-qira'atu as-sautu hanya saja. Perbuatan hamba adalah qira'ah, saut, suara yang disuarakan Al-Quran. Saut sauti. Suara adalah suaraku. Tapi yang kusuarakan Al-Quran. Itu namanya dibedakan antara saud dengan yang disuarakan. Beda dengan kira dengan mak makru. Watalafut. Ini adalah perbuatan. Lafatku. Kerjaanku berupa bacaan. Adapun yang ku baca yang mahfud nah, dalam dada awal maktub yang tertulis dalam lembaran-lembaran itu adalah kalamullah. Lembarannya makhluk. Yang tertulis kalamullah. Lembarannya makhluk. Ya toh? Wa min ayatihi. Ini kalamullah. Yang ditulis. Tapi lembaran ini, kertas ini mah makhluk. Tinta makhluk. Mafhum itu? Tinta ma makhluk. Nah, udah. Begitu. Mafhum sudah? Inilah yang diinginkan dibedakan antara Al-Qur'an dan kira kiraah. Antara al makru dengan kira kiraah. Dan masalah ini ya ikhwah, dibaca, ditulis oleh alul ilm dalam majelis-majelis mereka diajarkan, ditulis dalam buku-buku mereka. Di antaranya dalam syarah akidah tahawiyah, dalam kitabnya Imam Bukhari seperti kholku alil ibad dan yang lainnya. Inilah yang selayaknya sepatutnya bahkan wajib bagi kaum muslimin terkhusus para talabatul ilm harus rujuk ke sana. Mempelajari hal tersebut sebagai pijakan dan patokan dan mengambil bimbingan dengan cara yang benar sehingga dengan usaha itu Allah SWT Alhamdulillah memberikan taufik kepada seorang talib yang jujur. Sehingga nggak tersesatkan. Seperti kitab yang sekarang ini kita baca. Dengan sarah dari seorang alim yang muktabar ilmunya. Yaitu seorang alim yang nggak lagi diragukan. Yaitu Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Dah mabum? Baik. Qala lima Bukhari rahimahullah ta'ala. Lantas berakam sab'al wa khamsami'a wa samani wa isri'in. 7527. 28. Hatta sana Kutaybah. Hatta sana Jarir. An al-Amas. An Abi Salihin. An Abi Hurairah. Annahu kala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahasudah. Tahasud ini adalah masdar dari fi'il madinya apa? Tahasada ya tahasadu tahasudan. Hmm. Illa ini. Tidak ada saling dengki mendengki kecuali dalam dua perkara. Demikian kita artikan masalah tahasud secara mutlak. Cuma yang kita inginkan bukan dengki yang tercela tapi dengki yang terpuji bermakna gipto. Ya kan? Yang tercela menginginkan yang pada orang lain itu suatu kebaikan hi hilang. Kalau gipto kita ingin punya kebaikan seperti punya kawan ki kita. Dan kita harapkan jangan sampai hilang kebaikan pada kawan kita tadi. Itu namanya gip gipto. Itu namanya iri yang bagus. Iri yang bagus. Tahu iri? Orang bisnis ini bilang iri. Ngerti iri? Iya. Siapa? Sulaiman. Ngerti iri? Nah, iriku kepengen du, kepengen duwe, Pengen punya yang ada pada orang lain tapi tidak dibarengi dengan harapan yang pada lain tadi supaya hilang. Itu namanya iri yang tercel, tercela. Kalau iri kepengen punya kebaikan pada orang yang lain yang mana kita nggak menginginkan mereka juga yang lain tadi hilang kebaikannya itu namanya giptoh. Maka di sini tidak ada iri yang terpuji kecuali dalam dua perkara. Satu, rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Satu yang pertama yaitu yang eh, dua orang yang tadi yang pertama tadi dua perkara yang pertama itu rajulun laki lelaki yang diberi oleh Allah Al-Qur'an. Maka dia membacanya mengikutinya di malam hari dan di siang hari. Fawa yaqulu maka orang yang iri tadi, lau itu mislama uti utiya adalah faal tu kama yaf'al. Seandainya aku diberi semisal apa yang diberi orang kepada orang itu, sungguh aku akan berbuat sebagaimana yang ia perbuat. Warajul yang kedua, warajul ataulahu malan fawa yunfikuhu fi haqqihi. Lelaki yang kedua yang perlu kita juga iri. Seorang laki-laki diberi oleh Allah harta. Sedangkan dia membelanjakan hartanya pada haknya. Bukan pada kebatilan tapi pada yang benar. Fayaqulu maka orang lain yang tadi iri bilang lau utitu mislama utia, amil tu fihi mislama ya'mal. Seandainya aku diberi semisal apa yang telah diberikan pada orang tadi, aku akan beramal dalam pemberian itu semisal apa yang dia amalkan. Nah, apa itu? Ini namanya gipto hasad yang mananya gip gipto. Warawahu Muslimun dari sini juga dikatakan mutafakun al kenapa juga warawahu Muslimun dengan nomor 815. Al-hadis berakam alaf wa awatis 529 7529. Qala Imam Bukhari hadatsana Ali bin Abdullah حدثنا سفيان قال زهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل أتى الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهر ورجل أتى الله أتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهر سمعت من سفيان مرارا ولم أسمعه يذكر الخبر wa min sahih hadisihi Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, la hasad tidak ada hasad. Tidak ada sifat iri kecuali pada dua perkara. Ini iri yang terpuji. Pada seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Al-Quran, maka ia laki-laki tadi membacanya di malam hari dan di siang hari. Dan juga mengamalkannya di siang hari dan di malam hari. Karena ayat telur ini bukan sekedar cuma membaca, tapi juga membaca dan mengamalkan. Dan lelaki yang satunya Allah memberi dia harta. Maka dia membelanjakan harta itu di malam hari dan di siang hari. Aku mendengar dari Sofyan berkali-kali. Sedangkan aku nggak pernah mendengar dia menyebutkan kabar ini bahwa min sahih hadis termasuk hadis termasuk khabar termasuk hadis dia yang sahih. Sahih hadis dia hadis hadisihi sahih as-sahih hadisihi as-sahih gitu. Itu namanya min idafati sifalil mausuf. Wa huwa min sahih hadis maknanya wa huwa min min, min hadisi as-sahih. Apa? Kabar ini termasuk dari hadis dia yang sahih. Itu namanya min idafati sifalil mausuf. Perhatikan itu. Biar tahu kapan di sana ada idhofah yang di situ maknanya adalah idhofah sifat lil mau lil mausuf min sahihi hadisi maknanya min hadisi as sahih. Ya. Penjelasan dari saya bin Bas rahmatullah wa hadha kulluhu wadihun fi fadli qiraatil Qur'an wa infakil mal. Ini seluruhnya gamblang terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran dan membelanjakan harta. Menginfakkan harta pada jalannya. Pada haknya harta tersebut. Wa anna mislah hadaini saksaini yugbatoni. Dan sesungguhnya semisal dua orang ini adalah yugbatoni wa yuhsadani hasadal gibtoh Bahwasanya semisal dua orang ini adalah perlu di ambil kita ambil ambil keirian darinya. Perlu kita ini dengki darinya. Yang mana dengki terpuji berupa dengki namanya gipto. Yang dibedakan oleh alul ilm atau alul bahasa juga Maknanya adalah kita ingin memiliki kebaikan pada yang yang ada pada orang lain dan nggak harus mengangan-angan supaya kebaikan tadi hilang dari orang tersebut. Paham itu? Kita memiliki seorang imam yang apalanya lancar, bacanya bagus. Nah, kita ingin seperti dia. Enggak mengharuskan, enggak mengharapkan yang ada pada dia hilang. Itu namanya gib, toh. Kita memiliki seorang talib yang talib tadi mujid dan mustahid sungguh-sungguh. Nah, kan? Kita punya keinginan bahwa seandainya anak kita seperti dia. Itu namanya gib, gibta. Maka dikatakan oleh beliau wal hasatu hasadani. Dan kedengkian itu adalah ada dua macam. Al awal yang pertama hasadun madmumun, kedengkian yang tercelah. Hasad yang tercelah. Apa itu? Wa huwa tamanni zawalin ni'ma min akhika. Kedengkian yang tercela yaitu angan-anganmu hilangnya nikmat dari saudaramu. Engkau ini punya angan-angan, nikmat itu hilang dari saudaramu. Sawa'un sorot laka aulam tasir laka. Sama saja, nikmat yang ada pada saudaramu itu menjadi milikmu atau enggak menjadi milikmu. Yang penting hilang. Sudah senang dia. Mahfum? Itu namanya kedengkian yang tercela. Tamanni zawali nikma anhu hala hasadun wa zulmun wa mungkarun. Angan-angan hilangnya nikmat dari kawan kamu tadi itu adalah kedengkian dan kedoliman dan kemungkaran. Wa idza fa'alta ma dzalika asbab al-izala bi talafil mal aw bi fi'li ma yunakkiduhu alaihi wa yuziluhu minhu kana hadza dzulman ma hasadin. Dan jika engkau melakukan ya kan? Kedingan tadi bersamaan dengan mencari sebab-sebab untuk hilangnya nikmat tadi. Dengan cara mungkin kamu akan memusnahkan harta yang ada pada kawanmu tadi atau dengan perbuatan apa yang sekiranya bisa mencederai hartanya dia dan menghilangkan darinya. Ini termasuk kedoliman bersamaan dengan dengki. Eh, Bilal. Ya. Guyon kau nek mari. Berarti kan, kurang mari lagi. Sabar dulu. Muhammad. Nah, itu namanya Kedoliman bersama ke ketinggian. Itu namanya apa? Murokab, kuadrat. Kedoliman kuat, kuadrat. Terus dolim saya deng, dengki. Dolim kuat, kuadrat. Ngerti? Harus nah, gini kuadrat. <clears throat> Maka ada bodoh kuadrat, dolim kuadrat. Dan semisalnya. Hah? Tahu kuadrat? Anda enggak tahu kuadrat, kamu enggak pernah makan bangku. Ya. <laughs> Yang pernah makan bangku ini Sulaiman yang makan bangku <laughs> Artinya kalau sekolah makan bang, makan bangku, orang bilang nggak pernah makan bangku, mulanya kayak gitu. Nah, bersalah juga pernah makan bangku di Malang berapa tahun tuh makan bangku. <laughs> Nah perhatikan. <clears throat> Anak kuna, anak kuna. Asani kedengkian yang ter, kedua ini amma hasadul gifto gifto fawa tamanni wa mahabbatun fawa tamanni wa mahabbatun begitu angan-angan sekalian dan kecintaan itu namanya kedengkian yang terpuji maknanya hasad gifto ayakuna laka mislu ma lahu minal khair kamu punya angan-angan kamu punya kesenangan punya kecintaan akan ada bagimu itu semisal apa yang ada pada kawan kamu berupa kebaikan. Mahfum itu? Sebetulnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Nah itu seperti itu. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya seperti dia mencintai yang ada pada diri dirinya. Jadi angan-angan dia memiliki apa yang dimiliki oleh kawannya berupa kebaikan. Min an min duni an tatamanna zawalahu anhu. Min an tamanna min duni an tatamanna gitu mungkin di situ. Apa gitu? Tanpa engkau mengangan-angan hilangnya kebaikan dari kawan kamu. Tak mudharatnya dibuang fa anta tuhibbu an yakuna mis an takuna mislahu. Maka engkau mencintai akan menjadi semisal kawan kamu. Yaitu takra'ul Qur'ana tunfikul mala. Engkau membaca Al-Qur'an, engkau membelanjakan harta dengan cara yang baik. Tuhibbu an takuna mislahu. Engkau kepingin akan menjadi seperti dia. Fahadil itu maka ini dikatakan gipto fi hadal khair al adim alladhi tuhibbu an takuna kamisli akhika fihi namanya Gipto dalam kebahagiaan yang sangat besar ini yang mana engkau ingin akan menjadi semisal saudaramu dalam kebaikan tersebut. Fihi dalam kebaikan tersebut. Ini ahwa. Ya, Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Dalam kedengkian yang terpuji. Bukan kedengkian yang terselah. Fa idza qara'al Qur'ana wa talahu ana al-laili wa ana an-nahar tilawatan lafdin wa amalin. Nah, tengok sini. Tilawah itu bisa cuma mengucapkannya, membacanya dan juga tilawah itu mengandung a, amal. Itu semuanya makna tila, tilawah. Maka bila dia membaca Al-Qur'an dan membacanya di malam, ya alhamdulillah itu wajib semuanya yang dengar mengucapkan ya rahamukallah. Nah, itu. Kalau dia bilang alhamdulillah, semua yang dengar wajib mengucapkan ya rahamukallah. Dan yang tadi bilang alhamdulillah wajib membalas dengan apa? Hah? Oh. Ya wa yusleh balakum. Ah. Kalau ditambah wa yuzawijakum gimana? Nah, itu perhatikan. Beda dengan salam. Kalau salam, ya kan? Salam terhadap seribu orang, jawab satu orang cukup. Tapi kalau bersin dengan ucapan Alhamdulillah, kita semuanya yang dengar wajib membalas dengan mendoakan dengan apa? Ya rahmatullah. Itu wajib semuanya. <clears throat> Baik, perhatikan. Berarti baca Al-Quran dan membacanya di siang malam hari dan di siang di siang hari. Tilawah lafdin wa amalin. tilawah lafad dan tilawah amal. Ya'malu bihi. Nah, beramal dengan Al-Quran. Wa yakra'uhu dan membacanya. Kenapa ini kok? Inilah penjelasan yang benar. Tilawah itu bukan sekedar bacaan, tapi juga beramal. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Ibnul Qayyim. Maka di sini saya bin Bas juga menjelaskan yang sama. Bukan berarti, ya kan? Dari beliau sendiri, Ya, kita yakin juga beliau saya bin Bas membaca dari kitab yang sebelum sebelumnya. Makna tila, tilawah. Apa itu? Makna tilawah adalah juga ber beramal dengan Al-Qur'an. Fawa mahsudun. Wa ya'malu bi wa maka fawa mahsudun. Jadi orang yang tadi membaca Al-Qur'an, bacanya siang dan malam dan diamalkan juga Al-Qur'an itu diamalkan dan dibaca maka dia ini perlu dihasadi perlu didengki dengan dengki namanya ghibtah mahsudun ala hadza magbutun nah di iri iri yang bagus faladhi yakulul laitani mislahu aw an yakuna mislahu aw ahabba an yakuna mislahu bukan uhibbu maka dia yang berkata, laitani mislahu. Duhai alangkah aku alangkah bagusnya aku seandainya aku seperti dia. Dia menginginkan seperti dia. Au tu an akuna mislahu. Aku kepengen seperti dia. Ya gebit wa gebituhu bidzalika dan dia kepengen seperti itu. Hadza wa hasatul gibtah. Inilah namanya dikatakan hasad yang gib gibtah. Ya. Wa fil lafdz akhir dalam lafaz yang lafaz yang lain la hasada illa bisnataini. Dalam lafaz yang lafaz yang lain tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Rasulun atau rasulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Lafaz yang lain tidak ada kedengkian yang terpuji kecuali dalam dua perkara. Satu, seorang laki-laki yang diberi Allah harta. Harta tadi sama pemiliknya dihabiskan dalam kebenaran. Dikuasai dalam habisnya harta tadi dalam kebenaran. Nah, ini yang perlu ditiru. Itu yang perlu ditiru. Kita iri dengannya. Warajulun atau laul hikmah dan laki-laki yang satunya diberi al hikmah. Apa itu hikmah? Yakni al fik fitin, yakni paham dalam agama. Jadi seorang laki-laki diberi oleh Allah faham dalam agama. Fawayak di biha wayak maluwa. Maka dia mengamalkan hikmah tadi, fikir tadi diamalkan. Ini juga perlu dicontoh, perlu ditiru, perlu kita ini kepingin memiliki apa yang dia miliki. Wada kullu yang bagi fihi al-gibtah. Ini seluruhnya termasuk dari apa yang sepatutnya di dalamnya kita ini perlu gipto, perlu hasad yang terpu, terpuji. Infakul mal fi wujul khair. Membelanjakan harta. Menafkahkan harta dalam segi-segi kebaikan. Fauzan. Penungguan. Watafakku fitin dan upaya memiliki pemahaman dalam agama. Watadabburul Quran mentadaburi Al-Quran. Quran itu dibaca, ditadaburi. Bagi yang nggak tahu tentang makna yang benar, karena nggak tahu bahasa Arab yang bagus, bahasa saja kita terjemahan dari Depak, Al-Quran yang terjemahkan, yang masur, ya kan? Dibaca. Sambil juga mungkin mencari guru. Nah, itu namanya menata Al-Quran. Membaca tafsirnya bagi yang punya kemampuan. Lebih-lebih lagi kalau mempelajari usul tafsir usul kawaid bahasa Arab yang yang bagus. Juga usul akidah. Ini semuanya perlu dipelajari untuk mentadabur Al-Qur'an dengan cara yang bagus. Wal Qur'an ra'sul hikmah. Tengok, wal Qur'an adalah ra'sul hikmah. Porosnya hikmah adalah Al-Qur'an. Ya kan? Kita bilang alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah mengandung sifat Allah. Apa? Rabbil alamin sifat rububi rububiyah. Ar-Rahman Rahim sifat apa? Asma apa? Sifat. Nah, Malik Yaumuddin rububiyah. Iya karena butuh, iya karena saya apa? Al uluhiyah. Nah, ini kenapa? Karena paham Al-Quran. Paham kita yang benar. Baru awal surat Al-Fatihah. Hmm. Malikan al Quran ra'sul hikmah. Maka siapa yang membawa dalil dari Al-Quran dengan pendalilan yang benar, sudah dikatakan Rasulun hakim, Rasul yang bijak. Tapi kalau yang mendengarkan himar atau keladai atau sahibul hawa, ya kan, nggak terima. Seperti kemarin dalam acara pengantinan. Kita bawakan ayat Al-Quran dan hadis. Masa aman arek nom nom dikek ceramah ngono. Ceramah nom ya kan gue nom, ceramah tua kan gue tua dewi. Iya, Leh, <laughs> Wingi hari kemarin. Tadi saya tegur orang, ceramah ora ro situasi. Nom-nom ceramah ngono. ada kono tua nom, ada tuwa mati. Masa ning mati mati sik ceramah kuyon-kuyon wae aku. Temen ya, <clears throat> Taib. Jadi protes dibawakan tentang haramnya hamba, haramnya gambar dan semisalnya sudah wis ngamuk. Ngamuk. Tapi kalau dibawakan pelajaran terhadap Al-Qur'an, ya, senangnya setengah mati, dasar keledai. Nah, itu. Dasar keledai. Eh, <clears throat> Al-Quran Rasul Hikmah. Quran itu adalah Rasul Hikmah. Jadi siapa yang membawa Al-Quran dengan pendalilan yang benar sudah hakim. Ya kan? hakim. Man tadabbarahu wa fahimahu. Siapa yang mentadabburi Al-Quran dan memahaminya. Wa atahu fi al dan Allah memberi dalam Al-Quran tadi pada dia al-hikmah bahwa rasul hikmah maka ini adalah termasuk poros puncak hikmah bahwa yakdi bihi bainan nas wa yu'allimuhu nasa dia memberikan keputusan dengan Al-Quran dan antara manusia. Yak dibihi. Al-Quran dibikin keputusan di antara manusia. Berarti dia hak hakim. Ya kan? Tapi kalau himar atau sahibul hawa atau jahil, ya, jahil murakab, jahil kuadrat, oh, jahil murakab jahil kuadrat, ya, bahkan Al-Quran, nggak puas, nggak cocok. Yang cocok apa? Demokrasi. Yang cocok apa? Nasionalis. Yang cocok apa? Hah? Islam Nusantara dan yang semisalnya. Difawayak di bainan nas wa yu'allimuhun nas dan dia mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an tadi. Wa ma'lumun an sunnah tabi'atun lil Qur'an dan sungguh telah jelas dan maklum diketahui bahwasanya sunnah itu adalah mengiringi Al-Qur'an. Wa yatafsiruhu sunnah adalah sebagai menafsirkan Al-Qur'an wa yatufassiruhu menafsirkan Al-Qur'an. Wa tatullu alai dan menunjukkan kepada Al-Qur'an liman razaqahullahu fihi al-fiqha bagi siapa yang diberi rezeki oleh Allah di dalam perkara tersebut ini berupa fikih. Wa wa la yatimmu lahu dzalika illa bisunnah. Wa wa la yatimmu lahu Quran itu enggak akan sempurna bagi dia kecuali dengan sun sunnah. Ah enggak boleh seorang itu menjadi Qurani dengan arti ingkar sun sunnah. Hmm. Maka menafsirkan Al-Qur'an ya kan semaunya dengan akal dia. Maka nikah boleh sembi, sembilan. Masna wasulasa baru waroba. Masna wasulasa baru waroba. Loro teluli, loro telu papat piro? So, songo. Loro teluli limo. Tambah papat songo. Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi bujuni so, songo. Menjadi buya. Tapi hanya eh, kecil, buaya. Kasih kecil buaya. Nah, nah itu buah buaya. <clears throat> itu tafsir dengan akal. Taib soalun hal takon ni bil Quran dah solat, atau dah dakhilas solat, au kharijahu kharijah. Pertanyaannya, melakukan Al-Qur'an itu dalam solat atau di luar salat? Jawabannya al-qira'atu takunu fi solat, wa kharijus solat. Bacaan itu keberadaannya dalam sholat dan juga di luar sholat. Fawa magbutun bihada wahada. Maka orang yang tadi bacaannya bagus dalam Al-Quran magbutun. Ya kan? Perlu kita ini kepengen memiliki yang apa yang yang yang ia miliki. Ketika dalam sholat atau ketika di luar sholat. Sawaun fi sholat atau fi kharij. Sama saja dalam sholat atau di luar sholat. Tapi kalau di luar sholat, ketika berdalil, nggak perlu dinyanyikan. Nggak perlu dinyanyikan. Kita berdalil, Qala Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus. <laughs> Ya, Saya perhatikan. Al-muhim wal muhim antakun al kiraatu ma'aha tasdiqun wa ma'aha amalun. Yang penting keberadaan kiroat tadi itu diiringi dengan pembenaran dan diiringi dengan amalan terhadap Al-Quran. Wa makiratu bila amalin ataupun bacaan Al-Qur'an tanpa amal, tanpa tasdik, tadurruhu. Bacaan Al-Qur'an tanpa amal, tanpa pembenaran, tanpa diyakini benar, ini membahayakan orang yang membaca. Wa takunu hujjatan adalah menjadi menjadi apa menjadi apa senjata makan tuh Tuhan. Wal Qur'anun hujjatun laka au alaika. Qur'an itu adalah senjata bagimu kalau enggak akan membunuh kah, menghabisi kah kamu. Nas'alullah as Kita minta kepada Allah keselamatan kata saya bin Bas rahimallahu taala diakhiri dengan doa assalamah. as ya ikhwan, kalau itu Quran bukan sekedar dilombakan di Iran, di Mesir, di Jakarta dan misalnya ya, di Palembang, di mana-mana di Indonesia. Bukan itu, tapi diiringi dengan amal. Kalau enggak, menjadi bumerang. Senjata makan, tuh makan Tuhan. Tapi insyaAllah kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Astagfirullahaladzim. ta'ala alam.